wa ala alihi wasallam berkata, siapa yang berwudu dengan bagusnya atau dengan wudu yang bagus, kemudian berdiri salat dua rakaat atau empat rakaat dengan bagus pada kedua rakaat tersebut rukunya dan khusyuknya, thumma kemudian minta ampun. Ghufira lahu, maka niscaya akan diampuni. Ini masih berkait dengan pembahasan at-sayyi'at al-hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Sudah dibahas bahwa yang dimaksud kebaikan dalam hadis itu ada dua kemungkinan Jadi tidak bertentangan antara keduanya. Kemungkinan pertama, hasanah itu adalah taubat. Siapa yang mengikuti kejelekan dengan hasanah, ini dengan taubat, yang akan menghapusnya maka akan dihapuskan. Yang kedua, am, umum, semua amal saleh akan mengurangi dosa-dosa. Sebagaimana dalam ayat innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Tentunya dengan kadar-kadarnya, kebaikan yang kecil akan menghilangkan dosa yang kecil. Kebaikan yang besar akan menghilangkan sekian banyak dosa. Maka dibacakan ayat atau hadis ini dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya siapa yang berwudu dengan bagus wudhunya, kemudian salat dua rakaat dengan membaguskan ruku dan sujudnya, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Wa sahihain dan juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kuntu 'inda Nabi." Aku berada di sisi Nabi SAW. Faja'ahu rajulun. Tiba-tiba datang seseorang. Faqala ya Rasulullah. Ini asabtu haddan. Orang tadi berkata, Ya Rasulullah, aku terjatuh ke dalam hukum had. Hukum had adalah hukum yang tersebut dalam Quran dan Sunnah atas dosa-dosa. Assalamualaikum. Yang biasa disebut dengan had atau bentuk jamaknya hudud. Kalau mencuri, dipotong tangannya. Kalau berzina, belum muhsan, dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan satu tahun. Kalau dia sudah mohson maka dirajam sampai mati. Kalau dia minum khamr maka dicambuk. Ini semua namanya hudud, hukum-hukum had. Maka orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, ini asabtu haddan." Ya Rasulullah, aku terkena had. Yani berbuat dosa berarti. Faqimhu alayya. Maka tegakkanlah hukum had atasku, kata orang tadi. Qala walam yas'alhu anhu. Dalam keadaan dia tidak bertanya tentangnya. Tidak bertanya tentangnya, yakni tidak mengomentari kamu dosanya apa atau kamu berbuat apa tidak, dibiarkan. Sampai hadir salat. Fahadaratus salah, maka datanglah waktu salat. Fasalla ma'an Nabi, maka orang tadi salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata qama ilaihi ar-rajul. Setelah selesai salat bersama Nabi, orang tadi berdiri dan kembali berkata, "Ya Rasulullah, ini asabtu haddan." Diulangi lagi, "Ya Rasulullah, aku terjatuh dalam dosa." Faqim fiyya kitab Allah, maka tegakkanlah hukum Allah atasku. Qala, Nabi bersabda, "Alaisa qad sallaita ma'ana?" Bukankah kau tadi salat bersama kita? Qala, "Na'am." Kata orang tadi, "Iya, aku ikut salat tadi bersama engkau." Qala fa inna Allah qad ghafara laka dhanbak. Kalau begitu, dosamu sudah terhapus dengan salat. Au qala haddak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dan baka dosamu atau haddaka hukum hadmu sudah terhapuskan. Kharajahu <clears throat> Muslimun bima'nahu. Muslim meriwayatkan semakna dengan ini dengan nomor hadis 2765. Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan pula hadis ini oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dari sisi lain, dari Abi Umamah. Dari hadisnya, "Qal fa innaka min khati'atika kama waladatka ummuk fala ta'ud." Karena sungguhnya engkau dari kesalahan-kesalahanmu bersih seperti engkau dilahirkan oleh ibumu. Fala ta'ud, maka jangan diulangi. Di sini ada muskil. Bukankah salat dengan salat, puasa dengan puasa, Ramadan dengan Ramadan disebutkan akan mengampuni dosa-dosa idaj tunibatil kabair kalau dijauhkan dosa besar kalau dijauhkan dosa-dosa besar. Berarti yang terhapus dosa-dosa kecil. Bagaimana dengan ini? Sepertinya dia katakan asab tu haddan. Kalau suatu dosa ada hadnya, berarti dosa besar. Mengapa setelah sholat dikatakan engkau telah bersih? Dijawab oleh para ulama bahwa dosanya dia terhapus karena satu dia sholat bersama Nabi SAW, kedua dia sudah bertaubat dengan menyesali. Ya Rasulullah, tegakkan itu sudah sudah bertaubat. Kalau sudah bertaubat maka dosa besar pun terhapus. Itu masalahnya. Maka dikatakan oleh Nabi, engkau bersih dari kesalahanmu kama waladat ka ummuk seperti engkau dilahirkan oleh ibumu. Fala ta'ud maka jangan diulangi. Jangan diulangi. Wa anzalallah kemudian Allah turunkan wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at tegakkan salat dua penghujung siang dan di tengah malam. <clears throat> Innal hasanat karena sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ada pula sebab yang ketiga. Sebab pertama salatnya berjamaah, sebab kedua adalah taubatnya dia karena dia sudah bertaubat. Yang ketiga bahwa salatnya bukan sembarang salat tapi salat bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga keistimewaan. Pertanyaannya tadi dari Nabi, apakah engkau salat bersama kami? Ini bersama Rasulullah SAW. Naam ya Rasulullah, aku salat bersama. Cukup. Terhapus dosa-dosamu. Wa fi sahihaini An Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درن من درنه شيء Kata Nabi, bagaimana pendapat Bagaimana pendapat kalian? Jika ada sungai di hadapan pintu rumahmu, kemudian engkau mandi padanya setiap hari lima kali. Setiap hari lima kali. Hal yang min daranihi apakah tersisa kotoran? Mandinya lima kali sehari, apakah ada tersisa kotoran? lula Kata mereka, layab kau min daranihi tentunya nggak tersisa kotorannya Rasulullah layab yabqa min daranihi syai tidak tersisa kotorannya sedikit pun kata Nabi Fadali kami mithlu salawat demikianlah seperti salat lima waktu bihin al khataya akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya setiap hari lima kali jadi salat lagi salat lagi salat lagi wa sahih muslim dalam sahih muslim dari Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man tawaddaa fa ahsana al kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih Kata Utsman radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi mengatakan siapa yang berwudu fa ahsanal wudu dengan membaguskan wudunya. Kharajat khatayahu, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya min jasadihi dari jasadnya hatta takhruja min tahti adhari sampai keluar dari bawah kuku-kukunya ikut bersama air wudhunya. <coughs> Wa fihi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya. Dalam hadis lain dikatakan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Maukah aku tunjukkan pada kalian apa yang menghapuskan dosa-dosa? Wa yarfa'u bihi darajat dan akan mengangkat derajat." Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Qala asbighul wudu. Sempurnakanlah wudu alal makarih walaupun dalam keadaan susah. Wa kasratul khuta ilal masjid dan perbanyaklah langkah-langkah ke masjid. Wa intidharu salah ba'da salah dan menunggu salat setelah salat. Setelah salat maghrib menunggu isya misalnya. Fadhalikumur ribat. Fadhalikumur ribat. Maka itu adalah seperti ribat. Itu seperti ribat. Ribat adalah berjaga-jaga dalam perang fisabilillah. Ribat adalah berjaga-jaga dalam perang fisabilillah. Dan sudah disebutkan dalam sekian banyak pembahasan bahwa ribat orang yang berjaga-jaga dalam e, peperangan matanya enggak akan disentuh api neraka. Matanya yang begadang berjaga-jaga dalam perang tidak akan disentuh api neraka. Ditambah lagi dengan pahalanya. Ditambah lagi dengan sekian banyak keutamaan-keutamanya. Ternyata nunggu sholat juga pahalanya seperti berjaga-jaga dalam perang. <clears throat> ini juga hadis yang sahih, ma'ruf. Bahwa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini semuanya hasanat. Kebaikan-kebaikan. Yang ini mendukung, membenarkan, menerangkan apa yang ada dalam hadis yang sedang kita bahas. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Karena kebaikan akan menghapus dosa dengan sekian banyak dalil. Sekarang dalil yang sedang kita baca, Isbagul wudu. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan sesuatu yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Tentu ya Rasulullah. Dijawab beberapa amalan. Saleh. Pertama, wudhu yang sempurna. Yang kedua, banyak langkah ke masjid. Langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satu menghapuskan dosanya. Wa salat ba'da salat. Dan juga menunggu salat. Ini juga keutamaan. Fadhalikumur ribat, maka itu adalah nilainya seperti berjaga-jaga dalam perang. Wa sahihain, juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan wahtisaban mengharapkan hisab akan dihapuskan dosanya apa yang telah lewat Waman qama Ramadan dan siapa yang bangun berdiri salat di malam Ramadan imanan wa ihtisaban dengan keimanan dan mengharapkan hisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi akan dihapuskan dosa-dosanya. Waman qama lailatal qadri dan siapa yang bangun di tengah malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban dengan keimanan dan dengan mengharapkan hisab ghufira lahu ma taqaddama min dambe. Akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Ini juga sama, mendukung apa yang telah kita bahas. Mendukung apa yang ada dalam hadis bahwa hasanat yudhibna sayyiat. Bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Puasa Ramadan, iman wa ihtisaban, menghapuskan dosa. Yang kedua, qiyamul lail. Salat tarawih menghapuskan dosa juga. Yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghapuskan dosa juga. Yang tadi, wudhu, menghapuskan dosa juga. Berjalan ke masjid, langkah-langkahnya menghapuskan dosa juga. Menunggu salat, setelah salat, menghapuskan dosa juga. Artinya semua hasanat akan menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat wa dan juga dalam dua buku kitabullah atau eh, dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bihima <coughs> humanya kembali kepada sahihain. Yani wafi sahihain. An Hurairah ta'anin Nabi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW qala man hajja hadal bait. Siapa yang haji ke Baitullah falam yarfud dengan tidak melakukan rafat walam yafso. tidak melakukan kefasikan-kefasikan kharaja min dunubihi waladat waladathu ummuh maka dia keluar dosa-dosanya dari dirinya seperti hari dilahirkannya oleh ibunya falam yarfus walam yafso. dengan syarat fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj rafas segala macam cumbu rayu yang tidak pantas karena tidak boleh ketika itu. Fasik segala bentuk kefasikan-kefasikan. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal innal Islam yahdimu ma kana qablah. Al-Islam yahdimu ma kana qablah menghancurkan, meruntuhkan apa yang sebelumnya. Atau dalam riwayat yajubbu ma qablah. Menutupi apa yang telah lewat. Wa innal hajja yahdimu ma kana qablahu dan bahwasanya haji juga meruntuhkan semua yang telah lewat. Artinya meruntuhkan segala macam dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang telah lewat. Seorang yang masih Islam maka semua yang sebelum masuk Islam terhapus. Dosanya, kemaksiatannya, kebolimannya, semuanya terhapus. Demikian pula haji. Yahdi ma qablahu. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Wafihi dan dalam Sahih Muslim juga dari hadis Abu Qatadah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam Qala fi sawmi Ashura. Nabi bersabda tentang puasa Ashura. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanah allati qablahu. Aku mengharapkan hisab dari Allah untuk dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lewat. Puasa Ashura menghapuskan dosa setahun yang lewat. Wa qala fi sawmi Arafah dan juga beliau berkata tentang puasa Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu wallati ba'dahu. Aku berharap hisab dari Allah. Dan Allah dan agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Ini juga penghapusan dosa. Berarti masih ditambah lagi yang tadi dengan ini. Bukan hanya wudhu, melangkah ke masjid, nunggu sholat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya qiyamul lail di bulan Ramadan, bukan hanya malam Lailatul Qadar, tapi juga haji. Bukan hanya haji, juga puasa Asyura, bukan hanya puasa Asyura, juga puasa Arafah. Semuanya menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena memang kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Inilah yang dikatakan bahwa al-qaidah dibangun di atas sekian banyak dalil. Bahkan kadang kaidah itu sendiri dari dalil. Seperti kaidah al-hasanat yudhibna sayyiat. Itu dari, dari dalil dari Al-Qur'an. Kalau mau ditanya apa dalilnya? Nah, ini semua. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa. Qala <clears throat> wa kharraja al-Imam Ahmad dari hadis Uqbah ibni Amir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Mathalul ladzi ya'malu as-sayyi'at thumma ya'malu al-hasanat kamathali rajulin kanat alaihi درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini permisalan. Permisalan seorang yang beramal kejelekan kemudian beramal hasanah. Itu seperti seseorang seseorang yang di dalam tubuhnya atau tubuhnya diikat dengan baju besi yang sangat sempit. Dan baju besi itu kalau dulu ya tidak seperti kita bayangkan dari lempengan-lempengan besi. Sehingga dia tetap terlindung tapi fleksibel. Tidak kaku begitu karena dia lempengan-lempengan gitu. Tetapi yang jadi masalah kalau dia sempit itu menyiksa. Ya, menyiksa. Di sini dikatakan alaihi dir'u dayqatin qad khanaqathu. Dia dengan pakaian besinya yang sempit yang mencekik dia. Itu sudah sampai mencekik lehernya, mencekik badannya semuanya. Kemudian amilah hasanah ketika dia berbuat kebaikan. Fanfakat halqatan, lepaslah satu keping besinya. Suma amilah hasanatan ukhra, kemudian beramal soleh yang lain. Lepas lagi, fanfakat ukhra. Lepas lagi satu kepingan lagi. Terus demikian hatta yakhruja ilal ard sampai kemudian terbebas dia di muka bumi. Terbebas dari ikatan besi-besinya. Itu gambaran orang yang berbuat dosa kemudian beramal saleh. Wa mimma yukafirul khataaya dzikrullah ya azza wa Dan termasuk yang menghapuskan dosa adalah zikrullah, zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan pujian. Saya katakan menyebut Allah dengan pujian karena beberapa orang mengira cukup berzikir dengan lafaz mufrad. Ternyata disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada satu riwayat pun yang mengajarkan zikir dengan lafaz mufrad. Lafaz mufrad itu satu saja Allah, Allah, Allah itu tidak ada. Mesti ada pujiannya. Allahu Akbar, Subhanallah, Allah Karim, Allah Musta'an, begitu. Ada mensifatinya. Kalau Allah, Allah, Allah apalagi hu, hu itu tidak ada. Contohnya tidak ada. Kalau dikatakan zikrullah, yang menyebut Allah dengan pujian-pujian. Wa qad fi ma taqaddama anna an-nabiyya su'ila. Dan telah disebutkan dari apa yang telah lewat bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang ucapan la ilaha illallah. Aminal hasanatihi ditanyakan Apakah la ilaha illallah termasuk hasanah? Termasuk ibadah, termasuk amalan saleh? Qal dijawab oleh Nabi, "Hiya ahsanul hasanat." Itu bukan hanya hasanah, tapi sebaik-baik hasanah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu hadis sahih. Walaupun yang sering baca malah mereka. Nah, nah. أفضل ذكر فعلا أنه لا إله إلا الله سبيك بيك دي كده لك كلمة لا إله إلا الله وفي صحيحين عن أبي هريرة دلم دوا كتاب صحيح دري أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركاته من قال سبحان الله وبحمده في يوم في يومه 100 مرة حطت qatayahu Wa in kanat mitla zabadil bahr. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, seratus kali. Di harinya, ini dalam sehari, huttat khatayahu. Akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa in kanat mitla zabadil bahr, walaupun jumlahnya seperti buih di lautan. Akan terhapus wafihima anhu dan juga pada keduanya dari beliau. Keduanya yakni dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Berarti ini juga hadis sahih. Man qala la ilaha illallah wahdahu la lah. lahul mulku wa lahul lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin. wa huwa ala kulli syai'in qadir يو في يومه مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك disebutkan di dalam hadis ini siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari seratus kali maka sama dengan membebaskan sepuluh budak dan dituliskan baginya sepuluh kebaikan dan dihapuskan eh, diberikan kepadanya seratus kebaikan dan dihapus baginya seratus kejelekan. Dan itu akan menjadi penjagaan dia dari syaitan di hari itu. Dalam hari itu saja. Hatta yumsi sampai sore harinya. Walam yati ahadun ba'afdala mimma ja'abihi. Dan tidaklah seorang berdatangan yang lebih baik daripadanya. Kecuali. <coughs> Ya, Kecuali seorang yang melakukan yang lebih afdal daripadanya. Ini juga sama. Dikir la ilaha illallah syarikalah ila akhirih. Menghapuskan dosa, menambah dalil-dalil, ah, menambah hasanat, penghapusan, dan juga mendapatkan penjagaan dari syaitan. Wa fil musnadi wa kitab Ibn Majah an Ummi Hani diriwayatkan dalam musnad Ibnu Majah dan dari Ibnu Hani dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol la ilaha illallah la tatruk danban wa la yasbiquha amal kalimat la ilaha illallah itu tidak menyisakan dosa dan juga tidak bisa dikalahkan oleh amalan apapun ini sama seperti hadis yang di atas hiya ahsanul hasanat, sebaik-baik kebaikan. Maka dikatakan la yasbiquha amal. Enggak bisa dikalahkan oleh amalan apapun. Wa kharaja Tirmidzi an Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق kata Anas Ibn Malik bahwasanya Nabi SAW melewati sebuah pohon yang kering dedaunannya. Fadarabaha bi'asahu. Maka Nabi pukul dengan tongkatnya. Pohon daunnya sudah kering semua. Begitu dipukul, apa yang terjadi? Fatana saral warak. Daun-daunnya berguguran. Faqala innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Wallahu akbar. La tasaqata min dunubil abdi kama yatasaqat waraku hadhihi syajarah. Setelah dipukul pohon tadi dan berjatuhan berguguran daun-daunnya, maka Nabi berkata sesungguhnya ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah, ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu akbar itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba <clears throat> sebagaimana berguguran daun-daun pohon ini tadi. Rontok semuanya. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad bi isnadin sahih an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Inna subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر tanfudul khataya kama tanfudu syajaratu waraqaha. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, dan ucapan Allahu akbar akan menghilangkan atau akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti pohon merontokkan dedaunannya. Wal ahadith fi hadha kathiratun jiddah. Hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak. Ya turul kitabu kriha. Sungguh akan panjang kitab ini untuk menyebutkan seluruhnya. Berarti sudah kita dapatkan sekian banyak amal soleh. Dari mulai puasa, ibadah, salat, dikir, haji. Semuanya disebutkan menghapuskan dosa. Wasu'ila Al-Hasan an rajulin يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله. Faqala inna dzalika la'aunun hasan. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang seseorang yang la yatahasya min ma'siyah yang nggak bisa lepas dari maksiat, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi. Hanya saja lidahnya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini orang ini? Kata Al Hasan, "Inna dzalika la'aunun hasan." Itu bisa menjadi pertolongan yang bagus buatnya. Bisa menjadi aunun hasan, pertolongan yang bagus untuknya. Jadi jangan kamu eja, kamu mulut berzikir terus tetapi maksiat jalan terus sila akhir Kenapa? Maunya nggak usah berzikir begitu. Kalau maksiat nggak usah berzikir, salah. Justru zikirnya itu bisa menjadi aunun hasan, akan bisa menjadi pertolongan yang bagus buat dia. Wasuilal Imam Ahmad. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang seseorang Iktasaba malan min syubhatin. Mendapatkan harta dari perkara syubhat. Yang tidak jelas halal haramnya. Salatuhu wa tasbihuhu yahuttu anhu syai'an min dalik. Ketika ditanya Imam Ahmad tentang orang ini, hartanya tercampur, ada subat-subatnya. Kata beliau, salatnya, tasbihnya, ucapan subhanallahnya akan menghapuskan daripada harta tersebut sedikit demi sedikit. Faqala inna sal in salla wa sabbaha yuridu bihi dzalik fa arju. Kata Imam Ahmad, kalau dia salat bertasbih, berzikir, aku berhak eh, dengan menginginkan itu, menginginkan kebersihan, fa arju. Aku berharap mudah-mudahan bisa terbersihkan atau terhapus. Kalau Allah Taala, karena Allah berfirman, "Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a." Asallahu an yatuba alaihim. Dibacakan dalilnya oleh Imam Ahmad tentang orang yang khalatu amalan salihan wa agha Orang yang bercampur padanya amalan saleh dengan amalan jelek. Artinya hasilnya dari usahanya pun tercampur. Yang baik dengan yang jelek. Tetapi diakhiri dengan kalimat asallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah menghapuskan dosa mereka. Semoga Allah menerima taubat mereka. Semoga Allah memberikan pada mereka maafnya, ampunannya. Dan asa bagi Allah Subhanahu wa taala artinya pasti. Bukan semoga. Siapa yang begini begini begini, maka niscaya itu maknanya. Niscaya Allah akan hapuskan dosanya. Syaratnya tadi dalam keadaan dia beramal dengan amalan-amalan yang soleh yang mengimbanginya Malik ibn Dinar, al buka al khati'ah Yahutul khataya Kama tahutul rif al Warakul yabis kata Malik ibnu Dinar al-buka alal khati'ah menangis karena dosa ini menyesali menangis karena kesalahan-kesalahannya yahutul khataya akan menghapus dosa-dosa. Kama tahuttur rihul waraq liyabis. Seperti angin yang merontokkan daun-daun yang kering. Wa qala Atha dan berkata "Ata' man jalasa majlisan min majalis dzikr kafara bihi ashrat majalis min majalis al-batil. Kata ata'." Ibn Abdul Rabah rahimahullah. Siapa yang duduk di satu majlis dari majlis-majlis zikir, majlis-majlis zikir seperti majlis pengajian, majlis ta'lim, kafara bihi ashrat majalis min majalisil batil, maka akan terhapus daripadanya sepuluh majlis-majlis yang jelek, majlis-majlis yang batil. Duduk di majlis ilmu akan menghapuskan kejelekan di majlis-majlis yang jelek 10. Ini perbandingannya demikian. Karena al-hasanah bi'ashri amsalihah. Karena kebaikan itu akan mendapatkan nilai 10 kali lipatnya. Ila sab'imi'ati dha'fin. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Wa qala Syuwais al-Adawi. Berkata Syuwais al-Adawi. Wa kana min qudama'it tabi'in bahwa dia termasuk dari orang-orang pertama atau terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'in-tabi'in yang awal. Inna sahibal yamin amir atau qala amin ala sahib الشمال فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها Qala lahu sahibul yamin la ta'jal la'allahu ya'mal hasanah. Disebutkan oleh beliau oleh Syuwais al-Adawi, seorang tabi'i kibar atau kudama bahwa malaikat yang di kanan itu sahibul yamin. Sahibul yamin malaikat yang di kanan. Amir atau amin ala sahibul syimal. Dia adalah pemimpin atau yang dipercaya oleh malaikat yang di kiri. Malaikat yang di kanan mencatat kebaikan-kebaikan. Malaikat yang di kiri mencatat kejelekan-kejelekan. Nah, malaikat yang di kanan ini pemimpinnya atau amin yang dipercaya oleh yang di kiri. Sehingga yang di kiri ikut. Artinya dipimpin oleh yang di kanan. Faida amil ibnu Adam sayyi'atan kalau anak Adam melakukan satu kejelekan yang kiri mau, mau mencatat, yang kanan berkata kepadanya, jangan buru-buru. Jangan tulis dulu. La ta'jal. La'allahu ya'mal hasana. Jangan tulis dulu. Barangkali sebentar lagi dia berbuat kebaikan. Setelah berbuat kebaikan, maka terhapus. Tidak tertulis atau tidak ditulis. Fa'in amila hasanatan. Kalau dia mengerjakan satu kebaikan, al-qawahidatan biwahidah. Maka yang tadi mau dicatat, dilempar. Tidak jadi dicatat. Satu dengan satu Dua dengan dua. Wa katabalahu tis'a hasanat. Dan kemudian ditulis lagi sembilan hasanat. Jadi dia mengerjakan satu kebaikan. Yang tadi mau dicatat, jangan buru-buru. Barangkali dia berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, satu kejelekan tadi terhapus dengan satu kebaikan. Masih tersisa sembilan. Dicatat sembilan kebaikan. Kejelekannya tidak dicatat. Demikian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutiba lahu tis'u hasanat. Dicatatlah baginya sembilan kebaikan. Fayaqulu syaitan. Maka syaitan berkata, Ya wailahu man yudrik tat'if ibni Adam. Maka syaitan berkata, duhai celakanya. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan tat'ifnya anak Adam. Dilipat-lipatkannya pahala anak Adam. Syaitan menginginkan tercatat kejelekan lebih banyak. Tetapi setiap satu kalah dengan kebaikan karena kebaikan dilipatkan sepuluh kali. Ya wailahu, man yudrik tab'if ibn Adam. Duhai celaka. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan kebaikan mereka yang dilipat-lipatkan anak Adam, yakni kebaikan anak Adam yang dilipat-lipatkan. Wa kharraja at-Tabrani bi isnadin fihi nawar. Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang fihi nawar, masih ada kritikan. Artinya bukan yang sahih, dan sudah pernah kita sampaikan, biasanya beliau bawakan hadis yang seperti ini, yang ada kelemahan padanya, karena maknanya terkandung dan sama dengan semua yang sahih-sahih tadi. Dari Abi Malik al-Ash'ari, dari Nabi SAW, Kalau idha nama ibnu Adam. Kalau seorang anak Adam tertidur, Qala al-malak li syaitan. Berkata malaikat kepada syaitan, berikan catatanmu. Fayatihi iya. Maka diberikan kepadanya. Fama wajada fi sahifatihi min hasanatin. Maka dilihat catatannya tidak ada di dalamnya satu kebaikan pun. Maha biha asra sayyiat min sahifati syaitan. Maka apa yang ada padanya dari kebaikan menghapuskan semua catatan kejelekan yang ada di lembaran syaitan wa katabahunna hasanat dan dicatat sebagai kebaikan. Fa idza arada an yanama ahadukum falyukabbir 33 takbiratan wa yahmad yahmadullah arba'an wa 30 tahmidah wa yusabbih 33 tasbihah fatilka mi'ah dikatakan jadi dibanding-bandingkan antara catatan syaitan dengan catatan malaikat apa yang kamu catat kejelekan, kejelekan, kejelekan semua. Yang merasa syaitan ini berhasil menggoda anak Adam untuk melakukan sekian banyak dosa. Maka kata malaikat, ini kebaikannya. Yang ini terhapus dengan yang ini. Yang ini terhapus yang ini. Ini terhapus dengan yang ini. Sampai tidak tersisa kejelekan-kejelekan tadi. Bahkan tersisa hasanat. Sekian banyaknya. Maka dikatakan kalau seorang akan tidur, hendaklah dia bertakbir 33 kali. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah 34 kali. Dan mengucapkan tasbih 33 kali. Maka jumlahnya 100. Wahada gharibun munkar. Tetapi hadis ini gharib munkar. Tapi apa yang terkandung dalamnya? Yang terkandung, terkandung dalamnya adalah hendaklah kita memperbanyak zikir sebelum tidur karena itu akan menghapuskan dosa-dosa atau paling tidak menyaingi, menandingi dosa-dosa kita sehari itu. Barangkali masih banyak dosanya daripada kebaikannya. Maka ditambah ketika akan tidur dengan zikir-zikir. Wallahu taala a'lam. Yang jelas hadis seperti ini tidak jadi hujjah. Barakallahu fikum. وروى وكيع حدثنا الأعمس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئة وحسنة وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى, بها التسع خطيئة ويفضل له ضعف واحد min thawabil hasana fayaktafi bihi wallahu a'lam diriwayatkan dari Waki Waki bin Jarrah di antara gurunya Imam Syafi'i rahimahullah qala hadatsana A'mash qala hadatsana Abi Ishaq dari abi al Ahwas berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud sungguh aku berharap paling tidak aku mendapatkan taufik dari Allah bisa beramal satu hasanah dengan sepuluh satu hasanah dengan sembilan dosa. Dan ini bukan bukan berharap dosa, bukan. Tapi maknanya kalau aku memiliki dosa sembilan, mudah-mudahan aku diberi taufik untuk mengamalkan satu amal soleh. Mengapa? Kok sembilan banding satu Karena kalau sepuluh habis. Tetapi kalau sembilan, satu kebaikan, maka yang ini akan terhapus dengan satu yang dilipatkan sepuluh, sisa satu. Maka dia dapatkan catatan satu kebaikan. Dan ini biasa para salafus salih selalu menyebutkan perkara yang paling kecilnya, yang paling rendahnya, dan ini menunjukkan tawaduknya mereka. Mereka tidak merasa kalau mereka orang hebat, orang yang mulia, orang yang bisa begini, bisa begini. Nah, sehingga mereka menyatakan aku paling tidak berharap bisa mengimbangi dosaku dengan satu hasanah. Sembilan dosa dengan satu hasanah. Itu yang paling sedikit aku harapkan. Sehingga aku masih surplus satu kebaikan. Kalau bisa lebih banyak kebaikannya, bisa lebih sedikit dosanya, wabihi wanimah, itu yang mereka harapkan. Gitu. Sehingga dikatakan di sini, <clears throat> wahada isyaratun minhu, ini isyarat dari beliau, annal hasanah yumha bihat tis'a khati'at ini isyarat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus sembilan kejelekan dan masih lebih dhafun wahid. Masih lebih satu lipatan lagi. Min sawabil hasanah dari kebaikan. Fayaktafi bihi maka cukup bagiku mendapatkan satu kebaikan. Wallahu a'lam. Dan ini mirip dengan ucapan mereka, duhai kiranya Aku menjadi syajaratun tu'bad. Kata Abu Bakar Siddiq. Tuhai kiranya aku ini jadi makanan ternak yang dikunyah. Nggak ada hisab. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi paling tidak aku nggak masuk neraka. Walaupun nggak masuk surga. Demikian pula sahabat yang menyatakan kalau kaki kananku sudah masuk ke dalam surga, aku masih belum yakin apakah kaki kiriku akan masuk ke dalam surga. Demikian pula seorang sahabat yang ditanya, yang berkata, kalau aku ditanya, mau dihisab atau mau jadi tanah saja? Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Demi Allah, aku akan memilih jadi tanah saja. Aku khawatir kalau dihisab ternyata dosaku lebih banyak dan aku masuk neraka. Semua ini menunjukkan kalau mereka orang yang tawadu, merasa dirinya orang yang banyak kesalahan, banyak kekeliruan, bukan orang-orang yang ujub binafsihi, bukan orang-orang yang bangga diri, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, paling suci, paling bersih, tidak demikian. Tapi justru sebaliknya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud di sini mengatakan, duhai kiranya kalau aku bisa mengimbangi dosa-dosaku dengan satu hasanah. Sembilan dosa dengan satu hasanah. Agar bisa surplus. Masih untung satu hasanah. Ini harapan terkecilnya dari beliau radhiyallahu taala anhu. Waqad ikhtalafa waqad ikhtalafa an-nasu fi mas'alatain. Manusia berselisih dalam dua masalah. Salah satunya hal kafar al-a'mal salihah. Apakah amal salihah akan dihapuskan semuanya atau selain dosa besar-besar besarnya atau dosa besar dan dosa kecil seluruhnya. Ini